Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Qala ulama berkata para ulama hakikatul hayai khulugun yab'athu ala tarkil qabih wa yamna'u minat taksiri fi haqqi haq hakikat atau arti yang sebenarnya daripada al haya atau malu ulama menyatakan itu satu sikap satu perangai yang membuat seseorang tadi itu bisa meninggalkan perbuatan yang jelek sekalipun bukan haram pantaskah seorang alim misalnya mendongkrong di atas trotoar malu dia nggak pantas pantaskah seorang alim misalnya ngerokok sambil uncian di tengah jalan seperti koboi nggak pantas sekalipun itu adalah bukan perbuatan yang haram secara nas perasaan malu adalah satu perangai yang membuat seseorang meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan mencegah daripada kesembronoan sehingga meninggalkan hak orang-orang yang memiliki hak gak pantas kalau ada seseorang itu meninggalkan haknya Allah, kewajiban Allah, ah, yang akan mencegah. Enggak pantas seseorang tidak peduli dengan tetangganya, Hayak yang mencegah. Enggak pantas ada majelis taklim kok enggak dihadiri padahal enggak ada uzur, Hayak yang mencegah. Perasaan yang bisa membuat seseorang itu bangkit untuk berbuat kebaikan dan mencegah daripada kejelekan itulah haya karena itu Nabi menyatakan al haya'u la ya'ti illa bi khair haya itu enggak terjadi kecuali dalam masalah kebaikan kenapa kamu enggak majlis taklim anak masih malu enggak pantas saya majlis taklim wah itu bukan haya itu lecehin deh bawa-bawa alasan aja Kenapa kamu nggak sholat berjamaah? Anak takut dia. Ini bukan haya itu namanya. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan al haya'u khairun kullu. Perasaan malu itu semuanya positif, nggak ada negatif. Semuanya baik. Karena itu Nabi itu disifatkan ya, dalam riwayat muttafaq alaih Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddan nas hayaan minal azra fi khidriha." Nabi itu lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di rumah. Kira-kira kalau ada gadis nggak pernah ketemu dengan laki dipingit di rumah, sampai umurnya balik kalau kepapak kepergok sama laki-laki gimana giras kan wah dia lari dia menutup dirinya dia malu betul Rasulullah itu lebih malu daripada gadis pingitan lah kok sa oh, oh no saiki gadis dak malu belas gitu maksudnya gimana Rasulullah itu nggak mau pamer lebih malu daripada gadis pingitan nggak mau pamer menutup diri karena itu kalau duduk ningklu Rasulullah tak petetak petetek kata orang sekarang ini kemudian kalau tertawa gimana gadis pingitan nggak onok cekikian itu ditutupi tertawa cukup dengan senyum kalau makan gimana makannya sedikit lebih malu daripada gadis pingitan ngomongnya pelan halus ini Rasulullah coba gadis saiki Masya Allah ngakak kok jaran tuh waduh wah perempuan lo ini mana perasaan malunya mangan ya Allah kita kadang-kadang ngeri lihat makannya perempuan jemblem melbu undi-undi melbu bakso rong tuwung kemudian nggak pernah pamer sekarang pamer malah pamer tubuh itu perempuan lihat ini Nabi lebih malu daripada gadis pingitan sallallahu alaihi wasallam iya kan Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?